Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <clears throat> Kita selalu memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dia zat yang maha hidup, berdiri sendiri. Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Dialah satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia zatnya tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, pengawasan, penyiapan seluruh kebutuhan asopan untuk makhluk, pemusnahan dan kepemilikan. Dialah zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita sebagai salah satu hambanya atau makhluknya dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Demikian pula kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru Kiai Suri dan Setiap orang yang mengikutinya pasti akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diinginkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan halal dan haram dan pada saat meninggal dunia pasti akan masuk ke dalam surga serta orang yang durhaka pada risalahnya tidak akan punya panduan hidup tidak tahu mana halal dan mana haram dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau, maka sangat wajar kalau kita memberikan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, tema kita pada sore ini semoga Allah berkahi adalah fikir dakwah. Dakwah, fikih sebenarnya kita mulai dari fikih. Fikih ini dari sisi definisi sebenarnya adalah Pahaman. Seseorang dikatakan fakih kalau dia faham sebuah hukum, sebuah target, sebuah ilmu, sebuah hikmah, dikatakan dia fakih. Kalau seseorang itu yang dijadikan sebagai target yang sedang kita maksud, kita mengatakan dia fakih. Tapi kalau sebuah tujuan, maka kita mengatakan fikih dakwah teman-teman sekalian adalah penyampaian tentang agama ini kepada seluruh manusia. dari para hadis Nabi SAW, balibu anni walau ayat. Selamatkan, sampaikan dari dariku walaupun cuma sebuah ayat. Tentu dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim punya kewajiban untuk menyampaikannya. Hanya saja dia harus punya fikih. Dia harus punya pemahaman Bukan semua orang bisa berdakwah. Tapi semua muslim dianjurkan berdakwah. Cuma saja berdakwahnya harus setelah punya ilmu. Imam Bukhari rahimahullah menulis bab khusus al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perilaku. Harus punya ilmu. Baik untuk kebutuhan dia pribadi atau untuk dikonsumsikan atau diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita butuh ilmu buat diri kita. Mengetahui masalah sholat, mengetahui masalah puasa, hal-hal yang dasar yang darurat dalam agama harus kita ketahui. Punya paham di situ. Kemudian nanti kita akan dakwakan. Dalam dakwah ini teman-teman saya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya akan sebutkan di muka bumi ini ada dua jalan dan tidak ada jalan ketiga serta tidak bisa disatukan. Harus kita tentukan. Cuma ada dua jalan, tidak ada yang ketiganya dan yang satu benar, yang satu salah. Tidak bisa disatukan. Seperti minyak dengan air. Jalan yang pertama adalah jalan Allah Azza wa La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia juru bicaranya Allah adalah para nabi. Nabi-nabi ini kalau kita fokus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan oleh para ulama sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha wa wafir Sesungguhnya pewaris para nabi adalah para ulama. Apa yang diwarisi? Tanahkah? Senjatakah? Pakaiankah? Bukan teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, pewaris para nabi adalah para ulama. Dan nabi-nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Nabi-nabi tidak mewariskan harta, tanah, pakaian, tidak ada tahta, jabatan, tidak ada. Ilmu. Dan siapa yang mengambil ilmu itu, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali, keberuntungan yang banyak sekali. Jalan Allah, juru bicaranya Nabi, pelanjut Nabi adalah para ulama yang menyebarkan dakwah para ulama adalah para dari dari. Mau selamat, ikutin mereka. Pasti kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini, para dai-dai, para ulama, mereka akan menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW Lalu ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau utusannya. Ini jalan keselamatan, ujungnya surga. Kita kalau hadir di majelis ilmu, majelis para dai dan ulama, kita akan terpandu kepada apa yang Tuhan kita inginkan. Kemudian jalan yang kedua dan jalan sesat, jalan iblis, pimpinan para syaitan. Juru bicaranya dukun, ramal, penyamun, penyihir, dan para ahli maksiat. Berkumpul sama mereka dipandu ke jalan iblis dan ujungnya neraka. Tidak ada jalan ketiga. Tentukan dari sekarang mau jalan yang benar atau jalan yang salah. Allah sudah menciptakan sunnatullah semuanya berpasang-pasangan dan tidak bisa disatuin. Muda dan tua, sehat dan sakit, malam dan siang, ya, perempuan dan laki-laki, mati dan hidup, Gak bisa disatuin benar dan salah. Ini mesti terpisah. Nggak mungkin bisa disatuin. Orang yang berada di tengah-tengah, hidupnya tidak akan tenang. Bahkan tidak jelas. Makanya kita harus menentukan jalan kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memang fokus untuk mendakwakan agamanya. Perintah misalnya surah Yusuf surah nomor 12 ayat 108 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan ini dan semua dai yang akan menisbatkan dirinya pada agama Allah dan menyampaikannya akan tahu tentang ayat ini. kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad inilah jalanku yang aku ambil dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah menyampaikan agama ini kepada Allah dengan hujjah, dengan ilmu yang jatah dan jelas. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ada ayat lain tentunya yang menceritakan kepada kita tentang ujian kalau orang berdakwah. Dia belajar agama, dengan dia dakwakan. Seperti misalnya firman Allah surah Fussilat surah nomor 41 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah menyeru ke jalan Allah, mengerjakan amal saleh, dia praktekin apa yang dia sampaikan, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Ujian di sini. Banyak sekali ulama menanggapi ayat ini dan mereka mengatakan bahwasanya ayat ini sangat jelas perintahnya orang-orang yang muslim, mengaku muslim dan sudah punya ilmu untuk berdakwah. Dan Allah memuji mereka karena perkataan yang mereka ucapkan perkataan yang terbaik di muka bumi. Kenapa bisa dakwah itu adalah sesuatu yang baik teman-teman sekalian? Karena semua yang berasal dari Allah pasti baik. Baik secara fitrah manusiawi atau memang secara wahyu. Fitrah manusiawi misalnya. Agama mengajarkan kita apa? Jujur, amanah, tanggung jawab, baik bakti dengan orang tua, baik dengan sanak kerabat, baik dengan tetangga, bagaimana bermuamalah sama muslim, bagaimana bermuamalah dengan non muslim, semua sudah dipandu, sudah dijelaskan. Maka semuanya baik. Tidak boleh zalim, tidak boleh mengambil haknya orang lain, tidak boleh berdusta, tidak boleh menipu, tidak boleh memukul, dan dan. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya dia menjadi sesuatu yang sangat baik. Nabi kita Muhammad SAW juga menjanjikan hal yang luar biasa. Bagi orang yang berdakwah dan akhirnya orang lain bisa dapat hidayah. Tahu siapa Tuhannya, apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mana yang boleh, mana yang tidak boleh sehingga mereka mengamalkan dalam hidup mereka. Karena jalan selain jalan Allah pasti cuma jalan syaitan, gak ada yang lain. Pernah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari keluar dari masjid beliau, lalu beliau menggunakan tongkatnya menarik sebuah garis yang panjang sekali. Lalu beliau mengatakan, Hada siratullahil mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus. Ujung-ujungnya surga. Tinggal ikutin. Mana yang diperintahkan, wajib atau sunnah kerjakan. Mana yang dilarang, mana yang halal nikmatin. Mana yang dilarang, haram atau makruh tinggalkan. Lalu beliau menggaris garis-garis kecil di sebelah garis besar itu sambil mengatakan wahadihi subul fa inna fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan kecil ini ada syaitan yang memanggilnya, yang memanggil untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang komitmen menjalankan dakwah dan mengikhlaskan niat yang akan kita sebutkan, poin-poin yang dibutuhkan oleh seorang dai dalam berdakwah. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Fawallahi kata Nabi SAW, Fawallahi la'in yahdiya, la'in yahdiya Allahu bika rajulan khairun laka min an, an yakuna laka humurun ni'am. Sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat beliau diutus untuk menembus benteng Khaybar, setelah mengepung sebulan lebih 45 hari dikepung dan belum pernah tembus orang-orang Yahudi belum mau menyerah maka Nabi SAW mengatakan pada malam itu pada malam harinya besok saya akan memberikan bendera peperangan yang Allah akan berikan kemenangan padanya dia mencintai Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya mencintai dia maka kata Umar bin Khattab semua kami malam itu tidak bisa tidur gelisah siapa nih besok yang akan Nabi SAW berikan bendera dan akan memenangkan perang Khaybar dan ada bukti predikat kalau dia dicintai Allah dan Rasulnya dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun tidak tidur malam itu kata Umar belum pernah saya berharap kedudukan kecuali pada saat itu. Besok pagi kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Kebetulan Ali bin Thalib lagi sakit, radhiyallahu anhu sakit mata. Maka kata Nabi SAW, panggil dia. Dipanggil Ali, lalu Nabi SAW meludahi matanya yang sedang sakit. Sebab Nabi SAW berkata, kenapa hai Ali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa lihat gelap ataupun terang. Mata saya rusak. Lalu Nabi SAW meludahi matanya dengan mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, ambillah bendera ini, hai Ali, dan jalanlah dengan sangat tenang menuju ke benteng Khaybar. Ingat, yang pertama kau dakwahi adalah panggil mereka Islam. Kalau mereka tidak mau, maka baru kamu tawarkan jizyah upeti. Kalau mereka tidak mau, baru kau perangin mereka. Dan itu pun karena ingin menegakkan agama Allah. Dan ingatlah wahai Ali, pesan Nabi Alaihi Wasallam. Demi Allah, sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada seseorang disebabkan karena kamu, satu orang saja itu lebih baik daripada humrun ni'am. Humrun ni'am ini ulama hadis bilang adalah unta merah yang berwarna betina yang berwarna merah kulitnya. Ini unta yang paling mahal. Mahal sekali harganya. Nilainya juga mahal. Gitu kan. Untanya juga digemari oleh orang itu lebih baik daripada kau memiliki harta yang terbaik. Tentu ini karena itu adalah harta yang terbaik pada saat itu. Kalau sekarang kita mungkin lebih baik daripada engkau memiliki istana yang besar, mobil-mobil yang mewah, jabatan yang tinggi, semua itu. Maka berarti secara otomatis, ya, secara otomatis itu lebih baik. Memberikan menyebabkan orang dapat hidayah satu orang saja sudah cukup untuk mendapatkan lebih baik daripada ya, dunia dan seluruh isinya Begitu kurang lebih bahasanya. Atau sesuatu nikmat terbesar di dunia yang akhirnya membuat ya, orang lain mendapatkan hidayah. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau bersabda inna Allah malaikatahu ahli samawati wal wal aradin hatta namla fi juhriha وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير Ketahuilah kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberi banyak kebaikan memberi banyak sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya serta seluruh penghuni langit dan bumi bahkan semut di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan semuanya memohon pengampunan dan rahmat Makna lain mendoakan siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kata ulama hadis maksudnya kebaikan adalah apa yang Allah anggap baik dari ajarannya. Jadi kalau seorang mengajarkan kayak antum hadir, antum contoh mengingatkan tetangga, mengingatkan pasangan hidup dulu, istri, anak, orang tua, ipar, teman di kampus, siapa saja, orang-orang terdekat. Ingatkan masalah sholat, ingatkan masalah apa saja. Mengingatkan kebaikan, amar ma'ruf atau melarang dari kemungkaran, nahi mungkar. Semua itu sudah cukup untuk antum mendapatkan fadilah hadis ini. Allah, malaikatnya semuanya, semut-semut di lubangnya, ikan semua yang eh, hewan semua yang di air, semuanya mendoakan kebaikan bagi pengajar kebaikan tersebut. Berapa jumlah semut teman-teman sekalian? Berapa jumlah ikan? Berapa jumlah malaikat? Kalau satu orang manusia saja didampingi oleh minimal tiga malaikat, di kiri kanannya ada malaikat mencatat amal baik dan amal buruk dan di, di sebelahnya juga ada malaikat hafal namanya, penjaga. Ini tentu ada bahasan sendiri, tapi yang jelas tiga malaikat. Jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar. Kalau setiap manusia punya tiga, ya, minimal tiga malaikat yang mendampinginya, maka jumlah malaikat berarti 20 sekian miliar. Semua itu baru yang mendampingi manusia, belum yang menjaga gunung, belum yang mengatur kadar air, oksigen, lautan, populasi makhluk, manusia, ya, meniupkan ruh di rahim, di rahim seorang wanita, mencabut ruhnya, populasi hewan-hewan yang miliaran space jumlahnya, dan dan seterusnya. Semua itu teman-teman sekalian, Allah, malaikatnya, semua semut yang ada di lubangnya, hewan-hewan darat di sini, semua yang ada di lautan, memohon ampun dan mendoakannya. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Ya. Berarti sangat luar biasa. Kemudian Imam Tirmidzi juga menyebutkan pada saat menjelaskan hadis ini tadi yang saya baru bacakan, menyebutkan tentang perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Dia sama Abdullah bin Mubarak sahabat dekat, orang yang sangat dekat dengan Allah SWT dan ilmunya sangat luas. Dia mengatakan, alim alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawat. Seorang yang berilmu agama yang benar, lalu mengamalkan ilmunya buat dia sendiri dan mengajarkannya, dia belajar, dia juga beramal, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat besar dan tinggi kedudukannya di kerajaan langit juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang masyhur hadis ini riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah Nabi saw teman-teman melihat ini semua tentang fadilah berdakwah ya kalau antum mau tulis poinnya jadi poin pertama kita sedang membahas apa itu fikih dakwah tadi definisinya kemudian apa kelebihan orangnya berdakwah ini semua kita sedang bahas poin apa kelebihan atau fadilah orang yang berdakwah Pernah Nabi SAW teman-teman dalam hadis muslim diceritakan lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Lalu dari kejauhan Nabi SAW melihat dari pintu masjid itu melihat jauh ke sana dari pintu gerbang kota Madinah ada orang-orang yang datang dan orang-orang ini kelihatan sangat miskin, luar biasa miskinnya. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat ini mereka tidak punya pakaian kecuali selembar kain yang mereka juga tidak bisa jahit karena miskinnya. Lalu mereka sampai mengikat-ikat ujung kain tersebut untuk menutupi aurat mereka. Ya. Kalau ada angin kencang tersingkat auratnya dan kelihatan tanda kemiskinan, kulit mereka gelap sekali, badan mereka kurus, sampai mereka masih belum berumur pun sudah keriputan wajahnya karena susahnya. Lalu Nabi SAW waktu lihat mereka, Nabi SAW sudah tahu ini keadaannya susah. Beliau naik di atas mimbar lalu beliau memotivasi para sahabat untuk bersolat. Bersodakalah sebelum datang hari kalian menyesal. Sodakah itu bisa meredam murkahnya Allah. Tidak ada berkurang, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersodakah. Seterusnya dimotivasi oleh Nabi SAW sampai Nabi SAW mengatakan, Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun bersadaqah dengan sebutir kurma. Makna lain bisyikki tamar, syik itu kalau kalian punya kurma di rumah, cuma satu, bagi dua. Setengahnya makan, setengahnya sedekahin. Sampai begitu motivasi Nabi SAW untuk para sahabat membantu tadi orang-orang ini. Subhanallah, ada satu orang yang jeli dan ini yang saya ingin diberatkan teman-teman. Jelilah dalam melihat peluang-peluang ibadah sebagaimana jelihnya harimau atau singa memantau musuh mangsanya. Atau bahasa lain, sebagaimana jelinya para pedagang melihat peluang-peluang usaha yang bisa menguntungkan. Atau sebagaimana jelinya seseorang yang ingin mencari jodoh, mencari wanita yang ideal bagi dia. Bahkan lebih jeli daripada itu. Karena kata Nabi SAW, al mukminu qayyusul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Emang harus begitu. Sebagaimana jelinya ahli maksiat melihat peluang-peluang untuk bermaksiat tahu di mana semua alamat diskotik, alamat karaoke, di mana cara berzina, bagaimana cara menggoda wanita, dan, dan, dan. Harus jeli. Kejelian ini akan membuat antum panen pahala banyak. Misalnya, waktu Nabi SAW tadi motivasi bersedekah, ada satu sahabat berdiri, lalu dia yang memulai, dia yang memulai untuk meletakkan uangnya. Ya Rasulullah, saya mau bersedekah dengan ini, diberikan. Setelah orang ini memberi, banyak sahabat lain berdiri juga memberi. Lalu keluarlah hadis Nabi SAW yang masyhur. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Fa'umila biha fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithla ajri man amila biha wala yanqus min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqus min wiz auzarihim syai'a Siapa yang memberikan contoh perbuatan yang baik dalam Islam maksudnya perbuatan yang ada perintahnya Siapa yang memberikan contoh nih waktu tadi sahabat tuh tiba-tiba dia yang paling pertama kayak sholat ke orang lain pada ikutin dan ini memang sudah ada perintahnya sholat dalam agama perintah Nabi SAW tadi sebelumnya menjelaskan, ya sudah motivasi orang. Makanya teman-teman juga nanti akan ada kiat yang harus diketahui. Dalam belajar ilmu, mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh setengah-setengah. Jangan dipangkas-pangkas dalilnya, sehingga tidak tahu. Contohnya banyak orang nanti salah paham dengan hadis ini. Mereka anggap, oh ini berarti bolehnya orang melakukan bid'ah. Dan dianggap bid'ah hasanah. Dari mana dalilnya? Ini buktinya, Nabi bilang, mansanna fil islami sunnatan hasanah. Saya waktu dengar ada orang yang seperti ini di dalam grup WhatsApp para ustadz-ustadz. Kebetulan teman-teman dari Madinah. Kemudian saya bilang, ya akhi, Nabi SAW mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nabi bukan bilang, Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Lain ini maknanya. Gitu kan? Mengatakan ini dalilnya boleh bid'ah hasanah dari mana nih? Jelas Nabi SAW mengatakan Man sanna fil islami sunnatan Dan kita perlu tahu, Teman-teman dalam ayat Al-Quran ada namanya sababun nuzul. Ya. Kalau ada sebab nuzul ayat, tidak semua ayat ada sebab nuzul, tapi kalau ada sebab nuzul antum harus baca tuh sebab nuzulnya. Karena dengan memahami sebab nuzul tahu maksud ayat. Kalau dalam ilmu hadis ada namanya sababul wurud. Sebab disebutkannya hadis. Ini harus diketahui. Hadis ini keluar tadi karena ada sebab urutnya. Tadi saya sudah ceritakan kisahnya. Ini banyak orang nggak tahu kisahnya nih. Sehingga mereka menarik-narik dari ini kesembarangan saja. Ini nggak boleh. Harus paham. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam? Ada perintahnya. Tadi Nabi SAW sudah motivasi dan ada perintahnya. Maka dia akan mendapatkan pahala siapapun yang mencontohinya setelah ia meninggal. Atau setelah ia menyampaikan atau mencontohkan. Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mencontohinya. Jadi kalau antum sholat mau ke masjid, jangan masuk surga sendirian. Ada orang lagi duduk di pinggir jalan, Pak, sholat Pak, satu kalimat, nggak ada beratnya. Syaitan bisikin nanti dia marah. A'udzubillahi minasyaitonir Ada orang diajak kebaikan marah. Ayo sholat Pak, saya di Jakarta kalau dekat rumah mau ke masjid ada orang duduk, Pak sholat Pak. Kalimat, ingkar mungkar, Allah malu nahi mungkar. Sampai mungkin dia sholat, Allah alam. Tugas kita menyampaikan. Harus kita sampaikan. Maka sampaikan, kalau dia ikut sholat ke masjid, dia ikut ke masjid karena kita ngajak, saya misalnya dapat pahala 25 kali lipat, atau anggaplah 2000 pahala dikasih. Dia juga sholat dapat 2000 pahala. Tapi dengan kemahamurahannya Allah karena saya yang ajak dia, saya dikasih nilai 2000 pahala plus. Tidak dikurangi sedikit pun dari pahala dia. Karena ngajak saja. Apa susahnya? Memulai saja dengan amal kebaikan. Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, tidak pernah ada tuntunan wahyunya, dikarang-karang, maka dia akan mendapatkan dosa dari pelaku keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari dosanya. Ini subhanallah banyak orang-orang di Indonesia semoga Allah berikan hidayah saling bantu membantu untuk menjelaskan bagaimana cara berzina misalnya. Ini dia baru berzina di kampus sama teman-temannya. Ceritain ke teman-teman yang lain, motivasi. Temannya takut nih, nggak usah takut, saya sudah coba kok. Nggak apa-apa. Wah hebat ini, bangga dengan itu. Besok nanti bahkan dia sebelum masuk temannya berzina dia dia dia dia yang kursus cepat depan kamar. Ini begini begini begini begini. Subhanallah. Temannya berzina dua jam dia dapat dosa sama persis. Jadi dikurangi sedikit pun dari dosanya. Jadi teman-teman sekalian kalau ada yang tanya, di mana masjid ini? Berlumba-lumba tuh. Oh ya di sana, tunjukin. Di mana karaoke ini? Maaf, jangan tanya saya. Tanya orang lain. Saya nggak mau ikut-ikutan. Oh iya. Karena bahaya punya andil. Bahaya. Saya nggak jelasin, silakan tanya orang lain. Kalau saya nggak boleh. Okay. Kalau ada kesempatan dakwah, ya dakwah. Kenapa mau karaoke itu haram dalam agama? Jelasin sepintas, udah selesai gitu ya. Itu perlu diketahui. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, tujuan utama dakwah sebenarnya menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau antum kerjakan ini, selain tadi kita menjalankan perintah agama, kita dapat pahala karena kita berdakwah, dapat pahala dari orang yang mengamalkannya, Sisi yang lain teman-teman sekalian bisa menjadi penyebab antum selamat dari hukuman Allah. Ini poin pentingnya. ya. Teman-teman sekalian, saya akan jelaskan di sini firman Allah Subhanahu wa taala tentang negeri penduduk Ilah. Pernah dengar ya? Jadi di zaman Bani Israel ada satu negeri namanya negeri Ilah. Sekarang itu dia seperti sebuah kota berada di pinggir lautan. Sekarang masuk ke wilayah Israel, dulu di wilayah Palestina. Negeri penduduk Ilah. Ini pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman atau dihukum dalam di dalam kitab Taurat, hukum kitab Taurat itu, mereka nggak boleh melakukan banyak kegiatan di hari Sabtu. Mereka terkenal dengan Ashabus Sabt. Hari Sabtu nggak boleh mancing, hari Sabtu nggak boleh berperang, hari Sabtu nggak boleh macam-macam. Hukum Taurat waktu itu. Kebetulan negeri Ila ini berada di pinggir laut. Kalau kita sekarang menuju Yordania, ya, kalau teman-teman pas umroh kemudian ada plus Aqsa, biasanya itu sebelum masuk ke Palestina, ya, semoga Allah menangkan tentunya, bebasin dari orang-orang Yahudi ini. Maka teman-teman sekalian, sebelum ke sana biasanya kita di Yordania itu jalan-jalan melihat peninggalan-peninggalan bersejarah. Di antaranya melewati Laut Merah, nanti kelihatan tuh. Ini Yordania, di sebelah timurnya atau baratnya kalau nggak salah itu ada Palestina yang sekarang direbut oleh Israel. Di sebelahnya lagi ada Mesir, sebelahnya lagi ada Saudi. Jadi Laut Merah ini dihimpin dengan empat negara. Nah negeri Ilan ini dulu ada di situ. Sekarang direbut oleh Israel dan sekarang dulu juga banyak Israel yang tinggal. Mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Perintahnya pada saat itu nggak boleh mancing pokoknya. Waktu turun perintah Allah SWT melarang memancing, di negeri Ilan ada tiga golongan. Golongan yang pertama, golongan yang tetap memancing, melanggar. Tapi mereka mau menggunakan tipu daya. Mereka nggak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu, panennya hari Ahad. Mau nipu Allah. Ini tradisinya orang Yahudi. Ditanya, kenapa kalian mancing? Enggak, kami nggak mancing, cuma pasang jala. Hari Sabtu tetap nggak mancing. Ahad panen. Ini satu. Sama ini orang mengatakan saya nggak, saya nggak berzina, cuma ikut duduk-duduk dengar lagu di, di karaoke di diskotik. Cuma duduk dengar-dengar, sama aja. Terlibat, setiap saat bisa terjerumus Baik, ada kelompok kedua teman-teman sekalian, orang beriman yang mengingkar mungkar. Tidak boleh, haram dalam Taurat, Allah larang, tidak boleh. Harus, gitu kan? Berhenti kalian. Ini dua kelompok ya. Ada kelompok ketiga, ini garis bawahnya, orang beriman juga, tapi yang jadi masalah mereka bukan ingkar mungkar, bukan melarang kelompok pertama untuk berhenti dari mungkar. Mereka malah menahan kelompok kedua. Mereka bilang pada kelompok kedua, udahlah nggak usah urus itu biarin aja masuk neraka sendiri nggak apa-apa. Jadi bukan ingkar mungkar tapi melarang orang yang mau ingkar mungkar. Hmm. Waktu Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya, maka yang diselamatkan oleh Allah kelompok kedua yang kena hukuman kelompok pertama orang yang bermaksiat. Ternyata kelompok ketiga juga kena. Karena mereka bukan ingkar mungkar, bukan melarang orang dari kesalahan, bukan menyuruh orang pada kebaikan, tapi malah mendukung. Jadi seakan-akan mendukung sebenarnya kelompok pertama karena dia tidak mau tegur. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 163 sampai 165. Pada saat itu sebelum saya bacakan terjemahannya, bacakan ayat dan terjemahannya teman-teman. Jadi ternyata mereka ini waktu diingatkan diingatkan tidak mau. Allah Subhanahu wa taala datangkan cobaannya hari Sabtu itu ikan meluap. Semua ikan besar, ikan kecil numpuk-numpuk di pinggir pantai. Tinggal diambil pakai tangan. Sengaja Allah coba sekalian. Karena tadi sudah dilarang hari Sabtu mereka pakai ibu daya. Akhirnya jala mereka penuh dan ikan masih banyak. Akhirnya kan mereka tergoda juga gitu. Tidak bisa lagi alasan bilang dari jala, jalannya sudah penuh. Sekarang ikan banyak depan mata. Profesi mereka utama adalah nelayan. Ini jelas-jelas depan mata keuntungan. Akhirnya mereka ngambil tuh ikan-ikan. Melanggar juga hari Sabtu. Waktu mereka langgar itu, Allah SWT selamatkan kelompok kedua dan kelompok satu dan tiga Allah binasakan. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim. rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Coba ceritakan kepada mereka dan tanya kepada mereka, hai Muhammad orang-orang Yahudi itu. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah bilang apa? Ini Muhammad ini, Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka mengatakan Muhammad nih ngarang-ngarang Al-Quran. caplok-caplok ayat dari Taurat dan Injil jadi Al-Quran. Dan aku ngaku Nabi. Untuk membuktikan kebohongan Yahudi dan kebenaran di sana Nabi Muhammad SAW, ada cerita tentang Ashabus Sabtu negeri Ila ini. Orang Yahudi saja yang tahu. Orang Nasrani pun banyak yang tahu nih. Maka Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, Hai Muhammad tentang Bani Israel yang berada di negeri di tepi lautan. Negeri Ilah tadi yang terletak dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Nggak boleh mancing, mereka mancing. Di waktu itu, hari Sabtu justru Allah datangkan ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang. Dan demikianlah kami tambahkan cobaan karena mereka fasik. Dilarang dari pertama mereka tidak mau. Ini memang cirinya Bani Israel ya. Kalau teman-teman baca surah Al-Baqarah, surah nomor 2, Baqarah apa artinya? sapi betina. Apa sebabnya dinamakan surah ini? Ada orang dulu dari Bani Israel, teman-teman sekalian, terbunuh. Mereka tidak tahu siapa yang bunuh. Datang kepada Musa. Hai Musa, kau kan Nabi Allah. Kita nggak tahu nih siapa yang bunuh orang ini. Coba minta petunjuk sama Tuhanmu. Siapa yang bunuh nih? Kalian mau tahu? Allah SWT bisa langsung beritahukan namanya. Tapi Allah ingin uji Bani Israel. Beriman gak sama Allah? Perintah Allah apa? Hai Musa sampaikan kepada mereka, suruh sembeli sapi betina. Sembeli, ambil potongan dagingnya, tepukin ke badannya orang mati, ngomong tuh orang mati. Apa yang tadi Ismail bilang? Masuk akal gak ini? Sapi dipotong, badannya ditepuk orang mati, ngomong. Loh, tadi mereka minta petunjuk sama Nabi Allah. Allah bisa sampaikan nama, tapi Allah sudah tahu ini pembangkang nih. Suka bangkang. Sengaja Allah uji. Nih, beriman gak? Mereka cari alasan dalam surah Al-Baqarah disebutkan sapi yang bagaimana, warnanya apa, banyak pertanyaannya, macam-macam. Sampai akhirnya Allah persulit mereka mengatakan sapi betina yang warnanya kuning kemas-kemasan tidak pernah dipakai bajak. Susah nyarinya. Dan mereka mengatakan, dan semoga kami insya Allah dapat petunjuk setelah tiga empat kali bertanya tentang warnanya, sifatnya, dan seterusnya. Karena mereka tidak mau lakukan sebenarnya. Kata ulama tafsir, kalau waktu itu mereka sembelih biar sapi pincang, nggak apa-apa. Masalahnya karena rumit, ngobok-ngobok macam-macam. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan banyak bertanya tentang hukum yang Allah turunkan pada kalian. Nanti akan menyusahkan kalian. Subuh dua rakaat, sudah dua rakaat, jangan rewel. Kenapa dua ya? Nah, udah begitu. Gitu kan? Babi haram, haram. Ada hikmah, gak ada hikmah, sudah tinggalin aja. Kalau dapat hikmahnya alhamdulillah. Haram sudah nggak usah banyak tanya. Nanti jadi rumit, gitu kan? Jalanin saja, tinggalkan saja. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Enggak usah repot-repot. Di sini subhanallah kata Allah subhanahu wa taala lanjutan ayatnya, Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Datanglah kelompok pertama melanggar memancing, kelompok kedua mengingatkan mereka, datang kelompok ketiga berkata kepada kelompok kedua, untuk apa kalian menasihati orang-orang ini? Gak usah biarin aja, nanti Allah akan binasakan mereka. Kata kelompok kedua, loh itu kan tugas dalam agama, kami harus mengingatkan, salah, nggak mungkin kami diam, kami harus luruskan. Siapa tahu, siapa tahu. Ya, pertama agar kami selamat dari hukuman Tuhan kami hari kiamat. Ma'ziratan ila rabbikum Hari kiamat kami punya alasan, kami sudah sampaikan ya Allah, mereka nggak mau dengar. Dan siapa tahu mereka sadar. Lalu ternyata ya, yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna ladina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Dan pada saat mereka tidak mau juga dengar, kelompok pertama tetap mau memancing terus, kelompok kedua ini sudah mengingatkan tapi tidak mau, kelompok ketiga malah menahan kelompok kedua. Sehingga meredam ya atau mengurangi pengaruh daripada nasihat tadi. Sehingga akhirnya kata Allah SWT pada saat mereka tetap melanggar, maka kami binasakan kedua kelompok ini. Sisa yang satu yang selamat, ya ingkar muka. Saksi bahasan kita teman-teman sekalian, ternyata orang kalau berdakwah, meluruskan orang lain dari kesalahan pelanggaran Allah, walaupun kita dibenci. Yang penting kita sampaikan dengan cara baik. Karena nanti ada metode dalam menyampaikan dakwah. Ini nanti saya sampaikan poin selanjutnya, poin ketiga setelah fadilah dakwah ini kan masih tadi definisi dakwah ada fadilah dakwah sekarang kita akan jelaskan setelah itu nanti masalah bagaimana berdakwah ada poin-poin yang harus diketahui tentu dengan hikmah dengan mau'izah dengan jidal nanti kita jelaskan apa saja itu dengan cara baik kita menyampaikan dakwah kepada orang lain jangan kita membuat orang lain malah lari ya. baik kata Nabi saw akhirnya Allah binasakan itu tadi ya. Allah ubah mereka menjadi kera dan babi setelah tiga hari baru Allah binasakan. Kalau kita membiarkan teman-teman orang berbuat kesalahan, Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari memberikan perumpamaan yang menarik sekali. Beliau mengatakan, "Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahmu istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha." فكان الذين الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا حديث البخاري Perumpamaan orang yang ingkar mungkar menegakkan hukum-hukum Allah dan mendakwakannya dengan orang-orang yang malah melanggarnya seperti ibaratnya orang yang berada di satu kapal bahtera. Orang-orang yang ingkar mungkar berada di tingkat atas, sementara orang-orang yang melanggar kemungkaran itu yang melakukannya malah ada di tingkat bawah. Orang-orang yang di bawah ini setiap kali mereka butuh air, mereka harus lewat ke atas untuk mengambil air dan akhirnya melewati orang-orang yang di atas ya dan orang yang di atas pasti akan memberikan kesempatan tapi mengingatkan kalau mereka salah jalan kalau licin kalau segala ini perumpamaan orang yang berdakwah ingkar mungkar dan orang yang melakukannya jadi setiap mereka lewat kalau mereka tahu ini orang orang tahu agama nih pasti mereka hati-hati mereka tahu akan dinasihati misalnya Sampai akhirnya orang yang dibawa kata Nabi SAW yang sering berbuat mungkar ini, mereka sengaja sepakat mengatakan begini aja, daripada kita jauh-jauh ke atas, harus lewatin lagi tuh orang-orang yang di atas dan kita akhirnya dinasehatin, kita dilurusin. Bagaimana kalau kita bolongin aja kapal nih, Bolongin dari bawah, nanti kan air bisa masuk tuh. Kita bebas ambil, nggak usah naik ke atas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang di atas membiarkan yang di bawah melakukan itu, tenggelam semua kapalnya. Paham maksudnya? Tenggelam semua nih kapal. Tapi kalau mereka melarangnya, maka semuanya selamat. Artinya orang berbuat kemungkaran ini memang harus direndam. Tidak ya, boleh enggak. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran dan dia tidak pungkiri, maka orang itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya di depan Allah. Jadi yang berbuat dosa mencekik orang yang melihatnya sambil berkata ya Allah orang ini lihat saya berbuat kemungkaran dan dia tidak melarang saya. Saya tuntut sekarang, ambil pahalanya. Enak benar, dia sudah buat dosa terus habisin pahala kita untuk apa? Ya. Makanya harus ingkar mungkar. Dan Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadis sahih kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, hadis yang masyur. Fa in lam yastati fa bilisani fa lam yastati fa fa wa abu'afu iman. Siapa yang lihat kemungkaran, mungkar adalah semua yang Allah larang. Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan. Maka dia harus mengubah itu dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan lisan, dengan hatinya, dan ini selemah rumah iman. Gak ada orang yang tidak bisa bungkir dengan hati. Kalau punya kekuatan power, tekan mereka. Harus. Pemerintah terapkan peraturan, pimpinan perusahaan, rektor di kampus punya peraturan. Iya. Saya punya restoran di Jakarta teman-teman sekalian ada pegawai sekitar 17 orang, alhamdulillah. Saya wajibkan sholat berjamaah di masjid. Wajib. Memang mau silakan keluar. Wajib ikut tahfidz Quran setiap Senin dan Kamis. Panggilin ustaz satu hafal Quran, ikut. Yang nggak ikut saya pecat dari negara. Harus dipaksa sudah menjadi hafal Quran. Hanya ada ikhwan yang datang khusus untuk kerja saja, untuk hafal Quran. Nggak apa-apa. Tidak masalah buat saya. Dua tahun tamat kerja dari saya sudah bisa masak, sudah bisa jadi tahu pengalaman kerja, hafal Quran sudah cukup pakai itu ayat Al-Quran, saya dapat pahalanya, nggak apa-apa. Ada orang subhanallah banyak muslimin kerja di tempat orang kafir nggak bisa bekerja, nggak nggak bisa sholat, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. Kita kalau punya power bisa ditunggangi itu. Suami pada istrinya, pada anak orang tua pada anak-anaknya punya power, harus ingkar muka dengan tangan. Amar ma'ruf nahi munkar, gitu Ya? Begitu pula kalau tidak mampu maka dengan lisan. Lisan ini nasihat. Dan kalau tidak bisa dengan hati. Anda setiap hari saya lihat, Masya Allah di Jogja ini kayak pelang. Pelang-pelangnya macam-macam. Ada pelang ini, ada pelang itu. Memang di Indonesia juga begitu ya. Tapi saya lihat di kota antum ini, Masya Allah pelangnya. Bertetangga semua dan besar-besar gitu. Eh, berapa banyak pelang yang banyak kemungkaran. Hmm. Bahkan mobil, semua pelang iklan tidak ada tidak, tidak pakai perempuan perempuannya begini, perempuannya begitu. Apa hubungannya mobil sama perempuan, apa hubungannya sama ini dan itu. Tapi harus tampil, mungkar. Baik antum lewat, kemungkaran bukan itu. Harus dipungkiri. Kalau kita nggak bisa, nggak punya power untuk berhentikan, baik. Nggak bisa juga nasihatin, nggak mau di mana perusahaannya, baik. Dengan hati. Ya Allah hilangkan pelan-pelan seperti ini. Untuk selamat hari kiamat. Karena kalau antum tidak mungkiri, kena Kena tadi hari kiamat. Hati-hati. Jadi kita pahami positifnya ya. Kalau kita ingkar mungkar, berarti ad, kalau ada orang berbuat pelanggaran gitu dan kita ingkar mungkar walaupun dengan hati kita sudah selamat dari hukuman hari kiamat, selamat dari nanti dia akan nuntut kita hari kiamat dan kita juga dapat pahala. Peluang dapat pahala banyak. Saya kadang-kadang kalau di Jakarta bilang sama jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, Anda tadi dari rumah menuju ke taklim ini, berapa banyak ibu-ibu yang tidak pakai jilbab jalan di jalanan? Sekian banyak Sekian banyak Ustaz. Baik. Sudahkah Bapak Ibu ingkar mungkar? Minimal bilang ya Allah berikanlah hidayah. Saya kalau di Jakarta lagi pakai kendaraan, mungkin mobil atau motor, tiba-tiba di lampu merah terlintas ada orang, saya bon, mungkin suami istri, lagi boncengan di dekat motor saya atau di dekat mobil. Tidak pakai jilbab perempuannya, terlintas, pintas, kelihatan orang tidak pakai jilbab. Tentu bukan menatapnya karena itu haram. Tapi ini adalah melihat sepintas. Baik. Yang saya lakukan adalah ya Allah berikanlah hidayah perempuan ini dan sama, sama se, uh, juga semua perempuan yang seperti dia di muka bumi. Dari mana kita tahu mungkin Allah kasih pahala setiap perempuan yang tidak pakai jilbab seluruh dunia? Ingkar muka. Mirip dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mendoakan saudaranya Muslim, maka dia akan diberi pahala oleh Allah di setiap satu Muslim satu pahala. Jadi kalau orang bilang Allah maghfir muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah muslim dan muslimat mukmin dan mukminah yang hidup dan yang sudah mati berapa miliar pahala itu kalau sekarang jumlah umat Islam yang hidup sudah hampir 3 miliar 3 miliar pahala dengan kurang dari satu menit harusnya kita berpikir jeli dan cerdas Jadi ditangkap ya sebaliknya kalau kita tidak ingkar mungkar berbahaya kena Hudzaifah lebih nyaman dalam hadis ini dan hadis ini Hasan radhiyallahu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau Allah akan menurunkan hukuman darinya kemudian kalian berdoa kepadanya dan tidak dikabulkan lagi doa kalian. Kemudian juga kita tahu bahwasanya ada sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, pernah satu kali Jibril alaihissalam mengutus eh Allah SWT mengutus Jibril alaihissalam ke satu negeri untuk membinasakan negeri itu. Ini dalam riwayat Bukhari. Maka Jibril Assalam menemukan di negeri itu ada orang soleh. Kata Jibril, ya Allah ada hambamu fulan, orang soleh. Apa kata Allah SWT? Ini Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya. Allah berfirman kepada Jibril, mulai azab dari dia tuh. Dia dulu yang kamu mulai. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melawan dari kemungkaran. Mau masuk surga sendirian. Ini nggak bisa. Harus ingkar mungkar. Bisa dengan tangan, Alhamdulillah. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Tapi ingat ya, dengan tangan ini kalau punya power, tadi saya kasih contoh. Jangan antum tiba-tiba naik, hancurin pelang-pelang di luar sana, ini salah. Bukan itu yang dimaksud. Ini keliru. Tidak boleh seperti itu. Ya. Baik. Inilah fadilah kelebihan orang yang berdakwah. Dapat pahala, berdakwah dengan Allah, perkataan yang sangat baik, mendapat pahala dari orang-orang yang mengerjakannya, bisa menyelamatkannya dari siksaan Allah hari kiamat. Beragam macam fadilah yang bisa kita dapatkan. Tentu saya yakin setelah menjelaskan fadilah tadi, dan ada juga sebuah rahasia sederhana teman-teman, kalau Anda ingin rajin melakukan satu perbuatan ibadah dan ingin meninggalkan perbuatan salah, maka kata kuncinya sederhana. Untuk rajin ibadah, cari tahu namanya al-wa'ad. Kan waad ini janji positif Allah di amal yang akan kita kerjakan. Jadi kalau mau bangun sholat tahajud, biar nggak bunyi jam beker bisa bangun. Bagaimana caranya? Cari tahu janjinya Allah di sholat malam tuh. Baca 5-6 hadis sebelum tidur tentang dapat apa saya kalau sholat malam. Semua ibadah, kalau bahasa ceramahnya fadilah. Makanya kita lihat misalnya bukunya Imam Nawawi rahimahullah masalah Riyadus Shalihin semuanya fadilah. Fadilah sholat subuh, fadilah sholat duhur, fadilah sholat asar, fadilah lima waktu sholat, fadilah Jumat, fadilah sholat duha, fadilah sholat tahajud, fadilah bersedekah, fadilah, fadilah, fadilah semua itu apa itu? Janji positif Allah di ibadah yang kita akan kerjakan. Sama tadi berdakwah kita sudah sebutkan fadilahnya supaya termotivasi untuk mengerjakan. Kalau antum terbiasa dengan satu perbuatan buruk, maka bagaimana cara meninggalkannya? Ada orang biasa dusta, biasa zina, males ibadah, sering masih interaksi sama lawan jenis, maka cari tahu al-wa'id namanya. Dalam ilmu hadis al-wa'ad wal wa'id. Al-wa'ad di positif Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan agar termotivasi mengerjakannya. Al-wa'id adalah ancaman Allah di dosa atau di anca, di, di, di, di, di pelanggaran yang Allah larang. Misal orang riba. Untuk ninggalin riba bagaimana? Coba baca 6, 5 6 hadis saja. Oh ternyata ada hadis Nabi SAW satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Satu dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Berat. Baca lima enam hadis kita tinggalin. Tuh. Karena wahyu berbicara dengan hati manusia. Semua begitu. Dosa-dosa apapun, biasa dusta. Baca ancaman orang berdusta diapakan. Durhaka sama orang tua. Apa saja semua kita baca. Insya Allah kita akan itu kurang dari lima menit teman-teman. Insya Allah kalau baca, mengganjal tuh dalam hatinya untuk melakukan perbuatan dosa tadi. Saya juga sudah sebutkan tentang masalah dakwah. Kalau kita kerjakan, malah mendapatkan al-wa'ad tadi, banyak yang kita dapatkan. Dan kalau kita tinggalkan, malah tadi kena al-wa'id. Termasuk tidak ingkar mungkar. Baik, sekarang sebagai seorang dai teman-teman sekalian, ada beberapa hal untuk menjadi dai dapat panen pahala tadi yang banyak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang pertama, dakwah itu butuh keikhlasan. Semua ibadah yang kamu kerjakan syarat utamanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Tulus, murni untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Target dakwah bukan penerimaan, tapi penyampaian. Kalau antum targetnya diterima, pada saat mereka nolak antum kecewa, bisa berhenti berdakwah. Untuk ikhlas, kejar apa yang Allah janji saja. Tugas kita hanya menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, "Ma 'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan hai Muhammad. Selebihnya dari urusan. Sampaikan, maka selesai. Ikhlas ini teman-teman sekalian, kalau mudah, kalau mau didatangkan, ada tiga poin yang harus ditaruh dalam ikhlas. Antum tulis ikhlas buat tiga garis. Garis yang pertama untuk ikhlas. Sadari, tidak akan diterima amal antum kecuali dengannya. Tanamkan dalam jiwa kita itu. Ini kalau saya tidak ikhlas, percuma. Sholat, tidak tidak ikhlas biar kita pakai 10 jam sholat sujud tapi karena ria mau dipuji orang mau ujub ini percuma tidak ada gunanya. Harusnya memang kita mengejar apa yang Allah janjikan itu. Yang kedua, fahami baik-baik lawannya ikhlas. Ada riak dan ujub. Jangan berbuat karena ingin dipuji orang. Jangan berbuat karena ingin berbangga-bangga. Yang ketiga, rahasiakan amal-amal antum kecuali yang kelihatan. Ini penting sekali untuk memunculkan ikhlas itu. Kejar janji Allah, betul-betul ini saya berdakwah, saya sholat, saya membantu, semua karena Allah, ikhlas. Nggak perlu ada balasan ini. Ada dapat balasan, kita bantu orang karena dompetnya hilang, kita kembalikan, dikasih itu Alhamdulillah. Tapi kalau tidak dikasih, nggak ada urusan. Iya. Yang kedua, cari tahu baik-baik. Dua poin. Kalau ada dalam hati antum, lawan tuh. Ria, ria itu menghiasi ibadah karena ingin dipuji, karena ingin karena dilihat orang dan ujub, ujub ini berbangga-bangga. Ada orang subhanallah puasa Senin Kamis atau dia sholat tahajud tadi malam. Ini contoh ria saja. Masuk di kantor, setan bisikin dia. Teman-temanmu tuh nggak tahu tuh tentang nikmatnya sholat malam kayak yang kau kerjakan semalam. Ceritain itu supaya mereka termotivasi. Gimana cara buka pembicaraan? Begitu dekat teman-temannya, aduh pegel nih. Kenapa pegel? Semalam tahajud. Terbuka pembicaraan. Ada orang cerita tentang haji dan umroh. Oh, saya haji umroh kemarin ramai padat. Cerita Setan bisikin. Kau kan juga punya pengalaman. Dulu aku tahu aku nangis kan? Nah, ceritain. Oh, saya juga dulu lima tahun yang lalu pernah tawaf nangis. uh enak sekali. Apa manfaatnya? Hah? Teman-teman, orang yang mau ria, saya kasih kiat. Gampang ria itu. Gak usah repot-repot susah ya, habisin waktu, energi, susah. Orang ini malam dia dia sholat semalam suntuk nih, sudah khusyuk nangis sama Allah berdoa, besok dirusak dalam 5 menit ceritain ke orang hanya ingin dipuji hilang pahalanya. Kenapa harus nunggu besok? Antum mau target targetnya siapa yang mau dicirikan rektor di kampus kah, teman kah, pimpinan atasan kah, ketok rumahnya jam dua malam bawa sejadah. Ini saya mau sholat paksikan. Kan selesai. Ini kiat paling gampang, gak usah tunggu besok, sudah susah. Ini kita setengah mati ibadah lalu luar biasa. Ada orang iseng masuk kantor, terumur sama teman-temannya. Ini hari Senin nih, puasa nggak kalian? Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ini bahaya nih ya. Berbangga-bangga dengan ibadah. Kalau ada dengan ria menghiasi ibadah karena ingin ditahu oleh orang lain, ini sudah membatalkan keikhlasan. Tapi begini, ambil juga satu poin di sini. Riak dan ujub. Kata ulama, selalu dimunculkan oleh syaitan dalam diri seseorang. Selalu. Dan itu yang paling pertama dia tawarkan ke orang lagi ibadah. Tetapi ibaratnya orang yang sedang menawarkan produk, lalu dia tidak menghiraukan produk itu. Misalnya tuh lagi naik mobil, di lampu merah ada yang tawarin. Ini beli ini, beli itu. Kita nggak buka jendela, nggak hiraukan, nggak butuh. Udah. Semua ibadah pasti terlintas tuh. Syaitan paling pertama dia munculkan dua hal ini. Ria dan ujub. Harus muncul. Karena kalau ini muncul, biar antum sholat 10 jam setelahnya, tetap batal nih dari awal. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sedikit saja riya sudah syirik. Dia terlintas, tapi kalau kita tidak iakan, kita lawan malah, dia terlintas nih eh, orang sebelah mulia kamu itu ini menceritakan, oh ini apa? Audzubillah minasyaitonir Kita nggak mau iakan, kita nggak ceritain orang lain, kita nggak ikutin godaan dia, nggak batal sholat, nggak batal ibadah. Paham maksudnya? Itu yang kedua. Jadi pertama, kejar dulu. Ini untuk ikhlas, kejar apa yang Allah janjikan. Karena saya saya sholat berjamaah karena saya mau kejar 25 kali lipat, karena saya mau dapat fadilah setiap langkah ke masjid, satu kali pergi dapat istana, satu pulang juga dapat istana. Saya mau mendapatkan satu langkah kaki mengampuni dosa, satu satu langkah kaki mengampuni dosa, mengangkat derajat saya juga mendapatkan fadilah 27 derajat. Yang kata Ibnu Abbas, satu derajat dibandingkan dengan derajat di atasnya, itu 500 tahun. Berarti sholat sendiri dengan sholat berjamaah jaraknya 12.000 tahun, sekian bedanya. Itu yang kita kejar. Muncul keikhlasan, kena kejar itu. Yang kedua, hati-hati dari riak dan ujub. Dan yang ketiga, sembunyikan. Kecuali yang kelihatan. Tidak usah diceritain ke orang. Riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta dengan hamba yang taki. Taki itu suka bertakwa, patuh. Allah bilang AA, Allah bilang BB, seluruh dunia benci dengan pusing. Halal nikmatin, haram tinggalkan. Perintahkan wajib sunnah dikerjakan, haram makruh tinggalkan. Itu orang bertakwa. Allah cinta dengan orang yang bertakwa. Yang kaya dan suka bersedekah dan yang suka menyembunyikan amal solehnya para ulama salaf teman-teman sekalian merahasiakan kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, kecuali memang dalam keadaan darurat. Dia bisa mengontrol dirinya tidak dia maka masuk dalam firman Allah fa'amma bi nikmat rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhan boleh kau ceritakan, kalau jadi pelajaran. Tapi ini jarang orang yang bisa selamat di situ, kecuali dia bisa kontrol benar. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati, gitu kan? Hati-hati sekali dalam menceritakan. Kalau bisa jadi pelajaran buat orang lain, memang penting, bisa itu mungkin, masih bisa. Tapi kalau tidak rahasia. Kan. Sebenarnya bukan masalah teman-teman sekalian dulu misalnya zaman ini, Mereka ada yang berpuasa 20 tahun istrinya nggak tahu. Istrinya nggak tahu boleh puasa Senin Kamis, puasa yang nggak tahu. Gimana ceritanya? Bukan kamu boleh cerita sama istri ya. Boleh kita cerita, kita bisa ngontrol mungkin sama istri sama anak kita nggak lihat. Tapi apa yang terjadi? Mungkin kita bisa kontrol aja dia. Bagus. Tapi orang ini berbeda. Dia ternyata sebelum nikah sudah puasa Senin Kamis dan Ayamul Bid. Begitu dia menikah, istrinya nggak tahu dan dia juga tidak ceritakan. Dia diam saja. Setiap hari istrinya siapin sarapan. Kalau tiba hari Senin dan Kamis, orang ini kebetulan punya toko di tengah-tengah eh, apa namanya kota Baghdad di Irak. Dia punya toko di sana. Orang ini kalau hari Senin Kamis, dia bilang sama istrinya, bungkusin aja buat saya dibungkusin dia nggak bilang apa apa cuma bungkusin istrinya juga nggak tahu kalau dia puasa dia bawa ke tokonya begitu tiba waktu makan siang dibagikan kepada fakir miskin dia pulang ke rumahnya setelah sholat isya buka puasa di pasar 20 tahun istrinya nggak tahu kalau dia puasa sunnah nggak hmm, suka ini penting sekali ada di antara mereka bersama ke teman-teman sekalian 25 tahun tidak ada yang tahu kalau dia bersolat seorang salaful ummah yang saleh beliau pergi setiap malam habis antara tahajud dengan subuh, beliau selalu ngumpulin gandum sekilo sekilo di karung. Ditaruh 100 kilo, 100 karung. Target dia adalah membagi-bagikan ke 100 kakak muslim di Madinah yang susah. Caranya gimana? Dipikul sama dia di pundak kanannya 100 kilo nih. Naik kuda sambil menuju ke masjid subuh, sebelum subuh ditaruh di depan rumah orang-orang miskin itu. Tidak diketuk ya, ini dari saya enggak. Taruh pergi. Loh iya, Taruh begini. 25 tahun teman-teman orang yang terima nggak tahu kalau dia. Tiap malam tidak ada yang tahu sama sekali. Istrinya pun tidak tahu di rumah. Tiap malam dia kerjain tuh. Kapan ketahuan waktu dia meninggal? Waktu dia meninggal, dimandikan jenazah di pundak tangannya ada bekas warna hitam karena tiap malam pikul 100 kilo berat. Dan ternyata setelah dia meninggal, mulai malam itu tidak ada lagi orang yang bagi-bagi gandum satu kilo. Orang jadi tahu kalau dia yang bagi-bagi. Lihat bagaimana mereka menjaga keikhlasan. Jangan ceritakan. Ada keadaan terpaksa kita sampaikan. Apa boleh buat? Seperti misalnya antum lagi pulang dari masjid, tetangga nanya, "Dari mana, Pak? Dari mana, Mas? Dari mana, Mbak?" "Oh, dari masjid." Kontrol aja supaya nggak riak. Ya kan? Dan untuk tidak riak juga harus jawab secukupnya. Dari mana? Dari masjid. Oh tadi saya dari masjid sana rame. Oh saya di sah pertama. Sudah. Kemana-mana. Ini yang ketawa tahu diri kayaknya. Enggak, <laughs> saya bercanda. Jadi hati-hati. Sembunyikan amal soal itu kecuali yang kelihatan. Orang mau pergi sholat Jumat harus lihat. Orang tahu. Orang mau haji umur orang ketahuan. Tapi jangan sengaja pamer. Enggak boleh. Di Indonesia ini ada hal yang mesti kita perbaiki teman-teman sekalian. Di Indonesia ini kita ahli membungkus. Kemasan ini luar biasa kalau kita kemas. Luar biasa. Yang penting ada bahasa Arabnya, jadi. Orang mau pergi haji umroh, supaya ada bahasa Arabnya dibuat walima safar. Apa itu walima safar? Tanya coba. Nggak ngerti mereka. Apa itu walima? Walima itu istilah makanan orang-orang nikah orang perkawinan, bahasa Arabnya namanya walima. Supaya ada bahasa Arab, walima tambah safar. Jadi acara perkawinan orang yang mau safar. Apa hubungannya sama haji sama umrah? Saya pernah tanya jemaah saya di daerah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Anda buat walima safar nih? Oh, untuk minta maaf Ustaz. Alasan pertama. Baik. Bapak Ibu sekalian, minta maaf dalam Islam disuruh sebelum pejantan mata malam hari ini Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini yang hadir kalau Anda punya salah sama satu orang siapapun dia, kerabat atau orang lain, jangan tidur nanti malam kecuali sudah minta maaf. Kalau salah memaafkan kalau benar. Kalau tidak ketemu hari kiamat ini berat. Punya utang telepon, saya mau bayar. Ya, juta rupiah saya bayar, kasih waktu ya. Kalau kita mati di akhirat rupiah sudah nggak laku. dua juta pahala yang diambil. Tapi hati Apa hubungannya minta maaf dengan mau pergi haji dan umroh? Orang kesalahan tidak boleh ingat kalau malam. Harus hari itu minta maaf. Kalau kita meninggalkan usaha di akhirat. Apalagi alasan lain Bapak Ibu sekalian untuk didoakan. Kalau saya bilang Bapak Ibu yang mau pergi umur sama haji siapa? Anda atau kami? Anda yang mau ke sana. Maksudnya Anda yang doakan kita. Apa bedanya? Ini apa bedanya? Jangan tersinggung kalau yang pernah buat. Cuma renungin saja. Apa bedanya antara orang yang buat walimah safar, undang orang untuk menyampaikan kalau dia mau haji dan umroh, dengan orang yang mau sholat tahajud nanti malam, siang harinya undang orang di rumah, nih doain ya saya mau tahajud nanti malam. Kira-kira ada bedanya? Sama, nyampein kalau saya mau ibadah kan gitu. Para ulama, teman-teman sekalian, sahabat, tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, pergi pulang jihad, berbulan-bulan gak ada yang tahu kalau lagi jihad. Pergi haji, pergi pulang gak ada yang tahu kalau haji. Gak ada yang tahu kecuali yang darurat orang yang lihat dia lain. Ya. Tapi kalau ini sampaikan tidak. Itu penting. Yang pertama, ikhlas. Cara ikhlas dari tiga hal. Kejar target yang Allah janjikan, jauhi lawannya ikhlas itu, ria dan ujub. Dan yang ketiga, sembunyikan semaksimal mungkin ibadah. Caranya berapa? Oh 10 menit nih. Eh. Saya bisa kalau mudah-mudahan sempat. Ini yang maksudnya maghrib jam berapa? Oh iya boleh. Bagi yang kedua berilmu. Yang pertama ikhlas, yang kedua berilmu. Jangan pernah sampaikan sesuatu yang Anda tidak punya ilmunya. Tidak boleh. Harus Ilmu ini teman-teman sekalian hanya kembali kepada rujukan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Kalau Allah, kalau Rasul. Ingat selalu renungi hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ilmu dua hadis jadi pegangan. Yang pertama kata Nabi SAW hadis irbat sahabat Nabi irbat alaikum bi sunnati wa sunnatul khurafa'ur rashidun al mahdiyun min ba'di berpegang pada sunnahku. Semua yang aku ajarkan kata Nabi SAW pegang. Semua yang diajarkan oleh ulama Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, pegang. Walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak punya sunnah tadi. Enggak ada contoh dari aku, enggak ada contoh dari Khulafaur Rashidin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena perbuatan perbuatannya tidak punya rujukan wahyu, tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wan bidat yang bola, perbuatan baru itu akan membawa kalian pada kekeliruan dan kesesatan. Wa dalamnya benar dan keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wasiatkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, berpegang pada wahyu. Ikutin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Hadis yang kedua, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpecah Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umatku 73 golongan. Semuanya masuk neraka dulu. Termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk neraka dulu. Kecuali satu, ada satu yang tidak masuk neraka, surga tanpa hisab. Para sahabat penasaran siapa yang satu ya Rasulullah. Ini seakan-akan Nabi SAW sudah dapat wahyu nanti umatnya akan pecah-pecah nih akan banyak mendapat macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Untuk selamat, kata beliau, makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti apa yang saya ajarkan dan sahabat-sahabat saya. Ini asasnya. Wahyu, Bapak Ibu sekalian turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada siapa? Sahabat. Ini generasi awal menerima wahyu. Kembali kepada mereka, kita akan aman. Ini harus difahami. Ini landasan dakwah, ilmunya di situ. Al-Quran dan Sunnah, apa yang Nabi SAW ajarkan, Al-Quran mengatakan apa, sahabat mencontohkan apa, menyampaikan kepada kita, cukup. Kembangkan setelah itu, maksudnya jalankan setelah itu, amalkan insya Allah akan amal. Ini ilmu. Jangan pernah menyampaikan tanpa ilmu karena bertanggung jawab. Dan jangan pernah sampaikan sebuah ilmu tanpa Anda praktekkan. hati Tanpa ilmu menyesatkan orang. Jangan hanya karena memotivasi orang beribadah lalu kemudian kita sembarangan aja menyampaikan. Banyak orang begitu. Supaya orang rajin ibadah di karang-karang hadis Nabi. Siapa yang mengucapkan sepuluh ribu la ilaha illallah maka masuk surga tanpa hisab. Nggak pernah ada hadisnya. Nggak boleh karang-karang. Wahyu sudah sempurna. Sampaikan apa adanya. Oh Allah, kalau Rasul. Harus ada ini. Kalau enggak orang yang mengamalkan dia akan dapat dosanya. Yang kedua, jangan pernah sampaikan kalau anda belum praktekkan. Praktekkan. Sampaikan. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang fadilah bebasin budak. Imam Malik nggak jawab. Dua bulan nggak dijawab. Dua bulan. Muridnya bertanya nggak dijawab sama dia. Setelah dua bulan Imam Malik jawab. Mana yang dua bulan lalu bertanya tentang fadilah bebasin budak? Ada angkatan yang tangan saya, Syekh, saya Imam. Kata Imam Malik fadilahnya satu, dua, tiga, empat disebutkan fadilah. Setelah selesai kata muridnya wahai Imam, kok dua bulan baru dijawab? Apa kata Imam Malik? selama dua bulan saya kumpulin duit dulu, beli muda, bebasin, baru saya sampaikan kepada kamu. Karena Allah berfirman dalam surah Saf, kaburamak maqtan indallahi dan malatafalun. Berat di sisi Allah, kalian ucapin tanpa mengamalkan. Dan subhanallah, orang yang mengamalkan teman-teman sekalian, itu kalau dia sampaikan bekasnya luar biasa kepada orang lain. Berefek, karena dia sudah kerjain. Ada temannya punya masalah, sebaiknya kamu sholat tahajud. Tahajud itu baik, doa di mustajab. Kalau dia pernah kerjakan, temannya kerjakan tuh. Kalau dia sendiri gak pernah tahajud, lalu nasihatin orang tahajud, gak bakalan orang kerjanya. Percuma, Gak ada bekasnya. Ada efek di situ. Yang kedua ini, Yang ketiga, dalam berdakwah gunakan firman Allah SWT dalam surah Mujadilah tentang masalah tiga retorika dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Hai Muhammad, berdakwalah kau di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu dengan lemah lembut, dengan baik. Teman-teman, dakwah tidak bisa ketemu dengan kekerasan. Dakwah dengan kelembutan dan hikmah ambil hati orang itu, maka dia akan memberikan seluruh hidupnya padamu. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi SAW ada dua kejadian unik, unik betul nih, luar biasa uniknya. Karena memang orang yang mengerjakan tidak tahu. Ini di zaman Nabi SAW masih hidup ya. Yang pertama, sahabat yang masyur kencing di masjid. Sudah tahu pasti yang ada orang datang, rupanya orang ini, si badui yang kencing di masjid ini, emang di padang pasir, setiap mau kencing buka celana depan orang kencing sembarangan. Biasa bagi dia. Bukan pelanggaran, tidak aib. Dia, istrinya, semua, begitu kalau mau kencing. Buka celana depan orang kencing. Bukan aib. Dari kecil begitu pemahamannya. Datang beriman pada Nabi SAW, belajar berapa hari di Madinah, kemudian dia kebelet kencing di masjid, dia ke belakang kencing. Langsung Sahabat-sahabat itu lihat ini orang gila. Kencing di masjid, buka celana. Dan maaf ini zakarnya kelihatan. Dilihat oleh orang-orang. Bagaimana orang nggak emosi? Ini apa ini ngawur nih? Mau dikeroyokin. Nabi SAW kasih isyarat. Suruh tenang. Ini sudah kencing di masjid. Buka celana liatin orang. Waktu sahabat mau keroyokin. Saking kata ulama hadis. Tidak pahamnya orang itu. Dia waktu mau dikejar. Dia tidak tutup celananya. Sambil lari kencingnya ke sana-sana. Monjak masalahnya. Luar biasa. Waktu sahabat disuruh redam, mereka berhenti. Orang ini sampai tidak tahunya lanjutin kencingnya. Ya begitu. Sampai selesai. Selesai kencing, karena tidak tahu itu kesalahan. Kenapa saya mau dikeroyokin? Hmm. Nabi SAW berdiri, dekatin dia, sudah selesai kencing, lalu Nabi bilang, saudaraku, ini rumah Allah. Tidak layak untuk berbuatan seperti ini. Ya kan, ini najis. Ini tempat sholat. Orang itu langsung paham. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Gak ngerti. Jadi antum jangan patok orang, masa sih masalah begini aja nggak ngerti. Loh banyak orang nggak ngerti loh. Sampai sekarang di musim-musim kaum muslimin masih banyak orang yang salah Sofnya, salah sholatnya, wudhu di kamar mandi salah, bacaannya masih salah, banyak. Banyak orang salah. hati dengan hikmah. Kejadian kedua, ada satu sahabat masuk Islam, setelah masuk Islam, belajar Islam di Madinah, Dulu sebelum dia masuk Islam, satu penghormatan bagi orang yang ditokohkan itu dikasih hadiah kendi khamer. Jadi kalau kita sekarang dikasih whisky yang mahal, kendi ada khamer dalamnya. Orang ini beli, tahu apa yang dilakukan? Dibawa ke masjid Nabi. Nabi lagi duduk, dibawain khamer. Orang sahabat semua lihat khamer di kalau ada di sini orang bawa sekarang botol bir taruh di sini. Mungkin antum sudah emosi semua. <laughs> Ini orang nggak lihat sama masjid nih. Lagi ceramah. Orang ini bawa tinggi khamr. Sahabat semua sudah mulai melotot matanya. Nabi SAW beri ketenangan. Kasih isyarat tenang. Orang yang duduk depan Nabi SAW, Ya Rasulullah, silahkan. <laughs> ini kisahnya, Khamr dikasih. Silahkan ya Rasulullah. Nabi SAW senyum. Senyum. Lalu Nabi mengatakan, apa kau belum tahu kalau ini diharamkan? Jawaban dia spontan, tidak ya Rasulullah. Belum tahu. Tidak tahu. Bukan mustahil orang tidak tahu. Walaupun itu sudah mungkin kita dari kecil tahu, mungkin orang lain tidak tahu. Jangan dipatok, Ini hikmah. Tahu dulu kenapa orang lakukan, baru tegur dengan baik. Lebih baik kita memberi janji daripada kita menghancurkan ancaman. Misal gini, sholat nih. Kita dikatakan, Assalamualaikum Pak, salam senyum. Kabar Pak, baik nih. Pak, uh, saya bisa, saya mau ke masjid Pak, mau sholat. Siapa tahu Bapak ada waktu bisa sholat di masjid. Fadilahnya Masya Allah sangat luar biasa. Saya kemarin termotivasi. Satu menit aja, nggak usah lama Saya kemarin dengar dari pengajian, ternyata orang itu kalau ke masjid, Pak, sekali ke masjid dapat satu istana di surga, pulang dapat satu istana. Belum lagi satu satu langkahnya ke masjid diampuni dosa, satu diangkat derajatnya. Belum lagi sholat berjamaah 25 kali lipat pahalanya. Mudah-mudahan Bapak ada waktu ya. Assalamualaikum. Hikmah. Sampaikan fadilah. Jangan Pak, nggak sholat masuk neraka loh Pak bahaya, kufur, kafir tuh. Wah ini orang lari, gitu kan? Gak bisa. Kata Nabi SAW, Bashiru walatunafiru. Sampaikan berita gembira, jangan buat orang lari. Ya. Wayasiru wala Mudahkan, jangan persulit. Ini bukan berarti menggampang-gampangi ya. Kata Aisyah dalam hadis yang lain, Nabi SAW kalau diberikan dua pilihan, dua hal, maka beliau memilih yang paling mudah. Baik. Yang kedua teman-teman, mau idah hasan. Mau idah hasan adalah penyampaian yang baik. Sudah saya katakan, fadilah, wa'ad, janji positif di ibadah, dan juga al-wa'id, ancaman dalam sebuah perbuatan. Sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan berita, mereka nggak mau kerjakan sholat, tidak mau tutup aurat, tidak mau ini, tidak mau itu, sampaikan ancaman. Yang ketiga, jidal. Jidal adalah berdebat dengan cara baik. Berdebat dengan cara baik. Ingat, kata penutup saya teman-teman sekalian, jangan memulai sesuatu dengan sangka buruk, tapi mulai dengan sangka baik. Saya tutup dengan kisah teman-teman, ini kiat-kiatnya ya. Tentu nanti kita akan kembangkan teman-teman kalau hadir sebentar, kita akan bahas tentang hidup dalam mulai dengan Islam akan lebih panjang lebar saya jelaskan masalah bagaimana kebenaran Islam dan kenapa kita harus akhirnya mendakwakannya. Ada kisah menarik teman-teman, ini penutup bahasan kita, dalam jangan buru-buru menilai orang. Orang belum tentu tahu. Tapi bisa saja dia lakukan dengan niat dia sendiri. Ada satu sultan, ya, raja, khalifah Utsmaniyah, namanya Sultan Murad II. Siapa ini Sultan Murad II? Anaknya bernama Muhammad yang dapat julukan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel tahun 1453 Masehi dari kerajaan Bizantium Romawi, gitu kan? yang kata Nabi SAW sebaik-baik kalian akan menembus Konstantinopel sebaik-baik pasukan pemimpinnya adalah pada saat itu dan pasukan prajuritnya pada saat itu itu Muhammad Al-Fatih ayahnya memang ini mengusulkan Murad dua orang saleh salah satu yang dikerjakan mengusulkan Murad ini yang unik adalah dia kalau malam hari dia sering mengajak penasihatnya untuk buka bajunya baju kerajaannya dia pakai baju biasa masyarakat biasa lalu dia masuk menginap di pasar-pasar di jalan-jalan, dia bergabung sama masyarakatnya. Orang nggak tahu dia sultan. Satu hari dia bilang dalam keadaan dia dia bilang sama penasihat saya sumpah nih, coba kita keluar malam ini. Baiklah. Penasihatnya mengatakan baiklah kita keluar pakai baju biasa. Begitu mereka jalan di jalanan, pas lewat dengan hikmah Allah ada satu orang pegang botol khamer dua, kepleset pas di sebelahnya Sultan Murad jatuh Kebentur kepalanya di lantai, mati orang itu. Pecah botol kendi, kamarnya dua. Sultan Murad lihat kejaika, keajaiban yang terjadi luar biasa. Orang ini jatuh kebelasan dekat dia mati tiba-tiba. Periksa mati. Tapi anehnya, nggak ada satupun orang yang datang membantu orang ini. Orang cuma lalang. Kata Sultan Murad, wahai muslimin, orang Islam jatuh mati. Gak ada yang mau lihat. Gak ada yang nyaut, gak ada yang tanggapin. Sampai ada orang di depan di depan kejadian itu ada rumahnya keluar. Lalu si Sultan Murad bilang, wahai muslim, saudara muslim sedang jatuh. Dia mau tahu nih responnya. Kata yang punya rumah itu, nggak usah kau peduli dengan itu. Dia tidak tahu kalian Sultan. Orang ini ahli maksiat. Tiap hari mabuk, tiap hari berzina. Kami nggak mau bantu dia. Sultan Murad sudah tahu, ternyata orang benci kenapa? Dan dia suka mabuk, dia suka berzina. Kata Sultan Murad, baiklah. Minimal dia muslim, sudah mati. Bantu saya tunjukkan rumahnya. Baik, bantu. Dibantulah, ditunjukin ini rumahnya. Begitu tiba Sultan Murad pegang jenazah orang ini sama pengenasihatnya, yang lain sudah pergi nih. Diketuk perempuan buka, ternyata istrinya. Nangis dia suaminya, meninggal segala seperti perempuan biasa sedih kalau suaminya meninggal. Lalu kata Sultan Murad, boleh kami masuk? Boleh, taruhlah. Sultan Murad bertanya, rahimahullah, saya mau tanya, kenapa suami kamu ini pada saat dia jatuh tadi, kebentur dekat saya, ada botol hammer di tangannya, mak, pecah. dan orang tidak mau bantu. Alasan mereka karena dia suka mabuk dan dia suka berzina. Istrinya memberikan jawaban teman-teman sekalian pelajaran yang luar biasa di dalam dakwah. Kata istrinya, saya sudah tahu orang nanti akan nilai suami saya seperti itu. Tapi ketahuilah wahai saudaraku muslim, dia tidak ada kalau sultan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, kalau suami saya bukan begitu. Dia bukan peminum khamar, dia bukan juga pezina. Kata Sultan Murad, di tangannya ada kendi khamar pecah. Kau bilang bukan peminum khamar? Dia bilang bukan. Begini ceritanya. Suami saya ini punya satu toko dagang dan dia dia maaf dia orang mampu. Dia punya toko di tengah-tengah kota Istanbul Ya, di tengah toko. Dia setiap hari kalau punya keuntungan, dia pulang ke rumah, dia berikan kepada saya nafkah saya. Ini nafkah kami ya. Sisanya dia pergi ke dua tempat, ke toko hammer, dia beli hammer, setiap hari dia beli minimal dua kendi. Apa yang dia buat? Kendi itu dibawa pulang, dibuang di WC. Dia nggak minum, dibuang. Dan dia bilang, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan saya minimal, minimal mengurangi dua botol ini dari muslimin khamr. Bukan dengan cara Bayangkan orang ini buruk nih, gitu kan? Terus sisa uangnya selain beli kendi dua khamr, dia datangin tempat perzinahan, Lalu dia bilang sama tempat perzinahan, berapa pezina di sini? Berapa orang? Misalnya ada 10 orang. Berapa satu wanita kalau di booking semalam? Sekian. Baik. Saya bayar nih. Ini untuk 10 orang semuanya. Malam ini jangan buka. Ini sudah punya saya semua. 10 orang perempuan sudah punya saya. Tutup, tidak ada perzinahan malam ini. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama saya, segala puji bagi Allah, malam ini saya berhentikan minimal 10 muslim dari zina. Lalu istri bilang, saya sempat bilang sama suami saya, mungkin nanti orang akan anggap kamu buruk. Orang tahunya kau beli hammer bawa pulang ke rumah. Orang nggak tahu kau tumpah di WC ini. Juga orang kita tidak tahu kalau kau tidak berzina karena pada saat kau masuk ditutup pintu, kamu sendirian di dalam. Walaupun tidak lama kemudian dia keluar karena dia bayar, dia transaksi gitu kan. Kata suaminya sambil senyum, tidak usah khawatir, hei istriku. Kalau saya mati dalam keadaan seperti ini, pasti Allah akan memuliakan saya. Allah akan utus sultan. Raja akan mensolati jenazah saya bersama ulama Turki. Sultan Murad menangis sambil berkata, betul yang dikatakan oleh suamimu. Saya Sultan Murad, ini penasihat saya. Saya akan urus jenazah suamimu dan saya akan datangkan ulama Turki untuk mensolatinya besok. Tidak boleh buru-buru menilai orang. Teman-teman, kalau anda sudah jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang lain belum jalankan dia muslim, saudaramu muslim, jangan langsung dibenci, nggak boleh. Ya teman-teman maaf yang sudah jalankan sunnah sudah berjenggot nih, begitu salaman dia jenggotnya dulu, jenggotan nggak? Kalau nggak bukan teman, nggak bisa ini. Orang belum tahu, kalau sudah tahu mungkin jenggotnya lebih panjang daripada anda. Kalau dia tahu ternyata ini sunnah Rasulullah SAW, itu nggak ada masalah. Apalagi rambutnya ringan, nggak ada masalah, gitu kan? Tunggu dia di dagu kita, bukan di dagu dia, nggak masalah. Ya. Maka ini sunnah Nabi, pasti dia akan kerjakan. Toh dengan merawat, ternyata kita dapat pahala. Jadi jangan buru-buru menilai orang. Maaf, satu lagi, satu menit saja. Teman-teman sekalian, juga perlu diketahui, kalau Anda tanya saya, misal Sultan Murad tadi katanya orang soleh. Kok kenapa? Kok kenapa ada, eh, apa namanya? Ada tempat zina di zamannya dia? Ada penjual khamar. Kalau orang soleh kan maksudnya tidak ada. Ya enggak? Baik, tolok ukurnya teman-teman adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini penting sekali. Di zaman Nabi SAW memimpin, jadi raja, Nabi dan Rasul, serta Raja Muslimin yang pertama pada saat itu, hijrah ke Madinah, ada empat golongan manusia. Jadi biar presiden antum di Indonesia ini seorang doktor dari Mesir kah, dari Saudi kah, seorang ahli fikih, ulama besar, menterinya semua juga sama, tetap empat golongannya ada karena di zaman Nabi ada. Yang pertama orang kafir. Akan ada interaksi dengan orang kafir dan Nabi SAW sudah ajarkan bagaimana cara bermuamalah dengan orang kafir. Ini penting. Yang pertama teman teman orang kafir. Di Madinah ada suku Kainuqa, Nazir dan Quraidah, orang Yahudi. Nabi SAW bermuamalah dengan mereka, punya transaksi, bahkan Nabi pernah utang dengan salah satu pendeta Yahudi, kurma, gitu kan? Dan beliau menjaminkan baju perangnya. Interaksi ada, tapi Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah setelah mereka berkhianat. Selama tidak, maka dibiarkan di Madinah. Berarti kita walaupun muslim semua akan ada interaksi sama orang kafir. Dan kita boleh bermuamalah. Ingat, orang tua kafir, tetangga kafir, orang-orang kerabat kita kafir. Masih boleh bermuamalah. Boleh bantu orang susahnya, boleh boleh menjenguk orang sakitnya, boleh ya eh, eh, berbakti dengan orang tua yang kafir. Tapi tidak boleh mendukung ibadahnya saja. Itu saja. Dan ingat, orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam tidak boleh diganggu urusan pemerintah. Kata Nabi SAW, Man aza zimian kuntulau khasiman yomul qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Ada dua orang kafir, ada kafir zimmi di bawah naungan pemerintah, ada kafir harbi. Kalau di kancah peperangan, dia keluar bawa senjata ingin memerangi Islam, saatnya anda saling bunuh-membunuh. Itu pun Nabi wasiatkan. Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara baik, tusuk mati selesai, nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak ada potong tangan, potong kuping, rusak badannya nggak ada. Dan Nabi wasiatkan pasukan jihadnya apa? Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah. Jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tanaman-tanaman. Jelas konsepnya. Ini penting. Yang kedua, ada orang munafik di zaman Nabi. Siapa munafik ini pura-pura Islam. Pimpinannya siapa namanya di Madinah? Abdullah bin Abi Salul. Jadi kalau sekarang di TV kita muncul namanya Muhammad Ahmad tapi benci Islam wajar. Di zaman Nabi pimpinannya namanya Abdullah. Pimpinan orang munafik. Namanya nama Islam tapi benci dengan Islam. Cirinya kan sudah ada. Benci sama Islam, suka lo berkata, suka berdusta, berkhianat, ingkar janji. Ada cirinya sudah Nabi sebutkan. Jadi jangan heran. Yang ketiga, ada ahli maksiat. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang berzina dirajam, ada yang mencuri dipotong tangannya, ada yang e, mabuk dicambuk, ada yang berdosa dicambuk. Berarti biar presiden kita alim ulama, menterinya semua alim ulama, syariat Islam di Indonesia akan ada orang bermaksiat. Tapi ada golongan keempat, orang-orang mukmin. Ini yang mendominasi nih, sehingga tiga golongan ini tidak leluasa melakukan pelanggaran-pelanggaran mereka. Garis bawah kalimat ini. Karena banyak orang menghayal Indonesia di negara Islam tidak ada pelanggaran. Kenapa Saudi negara Islam masih banyak orang yang berzina ya? Masih ada orang berzina, ada orang dirajam, ada orang dicambuk, ada orang dipenggal. Di zaman Nabi aja ada, apalagi cuma Raja Saudi. Pahami masalah itu, maka kita akan tahu bagaimana berdakwah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak utang dilunasi utangnya, semua yang pernah bermaksiat kepada Allah diampuni dosa-dosanya, baik kita yang hadir di sini juga seluruh muslimin dan muslimat di luar sana yang masih hidup dan juga sudah meninggal dunia. Kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan mereka, kokohkan telapak hati mereka, terima para syuhada mereka, serta juga Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahan murahnya yang saya yakin sekarang sedang melihat kita dan malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu yang mulia ini agar menyatukan kita semua di surga firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, para saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.